perhatian perhatian yang besar. Dengan akidah salaf. Mengajarkan akidah salaf. Ilman. Wa amalan wa ta'liman. ilmu tentang akidah salaf, mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah, qala wa inna mimma yu'safu lahu أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة Sesungguhnya diantara yang disesalkan ya bahwasanya kita di waktu-waktu terakhir ini di masa kita ini kita mendengar adanya statement yang menentang akidah menentang pembahasan tentang akidah wa yub'iduha an sahatil ihtimam dan menjauhkan permasalahan akidah untuk diperhatikan. Ya. Faminal jama'at man ya'tabiru masail al-aqidati masail juz'iyat la yu'tana biha. Ada di antara jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang menganggap bahwa masalah-masalah akidah hanya merupakan masalah-masalah juz'iyah. Yakni bukan masalah pokok, hanya masalah-masalah cabang saja. Ya. Bukan masalah pokok, bukan masalah prinsip yang harus diperhatikan. Bal wa minhum man yaqul, bahkan di antara mereka ada yang sampai mengatakan Man yudhiruna in athbatna lillahi yadan aw lam nuthbit. Ya. Apa mudaratnya terhadap kami jika kami ya, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat tangan atau kami tidak menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ini adalah akidah asma sifat. Ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kenyataannya begitu. Ya. Adanya orang-orang yang menyatakan demikian, adanya kelompok-kelompok, golongan-golongan yang menyepelekan masalah akidah. Ya. Bukan masalah pokok yang penting untuk diperhatikan. Naam, wa hadhihi min al-masa'ib wa tammat. Nah, ini, ini termasuk musibah adanya hal yang seperti ini. Dan ini merupakan uh, penghancur ya umat. Ketika umat dijauhkan dari masalah akidah. Wa min al-ma'lum 'inda al-jami' ma li 'aqidati at-tauhid min manzilatin kubra fi syara' Padahal merupakan perkara yang sudah diketahui bersama oleh seluruh orang, oleh semua orang. Ya. Manzilah kubra kedudukan yang besar bahkan kedudukan terbesar paling pokok paling prinsip dalam syariat ini akidah tauhid. Ya. Rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu adalah tauhid. فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى مخلوق seluruhnya hanyalah sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu tujuan yang paling agung. Ala wa hiya ubudiyatullah taala. Tujuan agung itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Fahuwal ilahul haq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang benar. Sesembahan yang benar. La ilaha ghairu. Tidak ada Tuhan yang benar yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala kama qala Allah Azza wa Jalla fi surat Ad-Dariyat dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Itu tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jami'at thaqalain. Yang mukallaf, jin dan manusia diciptakan untuk tujuan yang agung ini yaitu untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu ayut'imun. Tidak pula aku menginginkan dari mereka untuk memberi aku makan. Bal huwa ar-razzaq. ar razzaq Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Wahuwa yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, Kul aghairallahi attakhid waliyan fatir samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am." Katakan wahai Nabi Muhammad SAW. Apakah selain Allah Subhanahu Wa Taala yang aku ambil sebagai wali? Ya. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Padahal dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Dia yang memberi rezeki dan tidak diberi rezeki. Nah, makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Mereka diciptakan untuk tujuan yang agung ini, agar mereka menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengangkat ilah, tidak mengangkat Tuhan yang disembah selainnya, tidak disekutukan dengan selainnya, tidak melakukan syirik. Wallahu subhanahu wa ta'ala yang lam yursil ar-rusul walam yunzil al-kutuba illa li ajli tahqiq at-tauhid wa da'wati an-nas Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para rasul, tidak pula menurunkan kitab-kitab kecuali dalam rangka untuk merealisasikan tauhid dan untuk mendakwai mengajak manusia dan jin kepada tauhid. Kama qala Allah Ta'ala Yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun dalam surat An-Nahl ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat mengutus malaikat menurunkan malaikat berarti malaikat di atas karena malaikat posisinya mereka penghuni langit dan Allah Subhanahu wa taala di atas mereka di atas langit di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ditugasinya membawa ruh ya dari perintahnya. Ini membawa wahyu kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an. Nah, begitu pula nabi dan rasul yang sebelumnya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dibawa oleh malaikat. Apa wahyu tersebut? ay anziru berilah peringatan annahu la ilaha illa ana fattaqun sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar kecuali aku Allah Subhanahu wa taala fattaqun oleh karena itu bertakwalah kalian hanya kepada aku kepada Allah Subhanahu wa taala wa kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang Rasul illa nuhi ilaih kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali aku, maka hendaknya kalian beribadah hanya kepada aku. Wa kama qala Allah Azza wa Jalla dan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Demi Allah, sungguh kami benar-benar telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mendakwakan untuk memerintahkan hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut tagut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia ridho, itu togut. Berdasarkan ayat-ayat yang kita dengar, artinya seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, membawa satu agama yang sama yaitu Islam Islam yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menauhidkan Allah dan berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Seluruh nabi dan rasul mengajak kepada kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid. Yang berbeda adalah cara ya. Yang berbeda pada nabi dan rasul yang pernah diutus antara satu dan yang lainnya adalah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara salatnya, ya, cara puasanya dan yang lainnya. Namun semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarannya sama, Islam. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam. Wa awwalu amrin fil Qur'anil Karim dan perintah yang pertama kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim jika kita membaca Al-Qur'an dari awal kita buka dari awal kita dapat surat al fatih pembuka. Kemudian surat Al-Baqarah. Ya, kita baca ayat-ayat sampai kita mendapatkan perintah, ayat yang berisi perintah. Ayat yang berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama kita dapatkan adalah perintah yang ada pada ayat 21 dari surat Al-Baqarah. Nah, ayat 21 dari eh, surat Al-Baqarah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia dan jin." An-nas meliputi manusia dan jin. Nah, ya hewan nas, u'budu rabbakum. U'budu perintah. Fil amr. Ya, kata perintah. U'budu rabbakum. Hendaknya kalian beribadah kepada Rob kalian. Nah. Adapun ayat-ayat sebelumnya tidak berisi perintah. Ini Perintah yang pertama kita temukan ayat yang pertama kita temukan berisi perintah dan apa perintahnya? Perintahnya adalah U'budu rabbakum hendaknya kalian beribadah kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian walladzina min qablikum dan menciptakan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun moga-moga kalian bertakwa. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal min qablikum." Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Rabb kalian. Rabbul Alam, Rabb alam semesta. Yang telah menciptakan alam semesta ini menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan itu adalah tauhid rububiyah. Artinya, barang siapa menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mengetahui dan mengimani Tauhidul rububiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Hal itu menuntut dan berkonsekuensi dia menauhidkan Allah dalam hal tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah. Menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Karena jika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb alam semesta pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rezeki yang menguasai manfaat, mudarat dan seterusnya dari makna-makna rububiyah. Tidak ada sekutu baginya berarti tidak ada tandingannya. Ya. Berarti selain Allah Subhanahu wa taala semuanya sederajat sama-sama makhluk ciptaan Allah. Hal nah, ini menuntut dan berkonsekuensi beribadah. Ibadah yang hal itu merupakan penyembahan, pengagungan dengan penuh mahabbah, penuh rasa cinta dan penuh khauf, rasa takut tidak pantas dan tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Rabb oleh karena itu Allah mengatakan apa? U'budu rabbakum, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya, semacam tadlil, penjelasan dalil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diperintahkan untuk Disembah karena dia satu-satunya Rob kalian. Dia yang menciptakan kalian. Nah, maka sangat zalim orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah sesama makhluk, sama-sama ciptaan, sederajat dalam hal sama-sama makhluk. Nah, yang berarti mengangkat tandingan nit bagi Allah Subhanahu wa taala menyamakan ya Allah dengan makhluknya. Makhluknya di, di, yang disembah tersebut, yang dipertuangkan tersebut disederajatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis dalam Sahih Bukhari ini merupakan e, naam dosa paling besar. Nah, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyud ayyud dzambi Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, dosa yang paling besar ya antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak kamu mengangkat tandingan bagi Allah padahal dia yang menciptakan dan menciptakan tandingan tersebut Tayyib. Oleh karena itu syirik merupakan safahah. Nah, merupakan kebodohan. Jahiliyah. Taib. Zulmun azim. Kedoliman terbesar yang tidak ada ampunannya. Nah, wa awalu ma tustaftahu bihi rusul Taib. Wa awalu ma tastaftihu bihir rusulu dan yang pertama kali dakwakan oleh para rasul yang diutus da'watu aqwamihim Naam, wa awwalu ma tastaftihu bihi ar-rusulu da'wat aqwamihim qauluhum dalam mendakwai kaumnya, setiap rasul yang diutus, maka pertama kali yang didakwakan kepada kaumnya adalah ucapan mereka, seruan mereka kama Allah subhanahu wa ta'ala anhum sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan dari para rasul dalam firman-Nya dan surat Al-A'raf ayat 59 setiap rasul mengatakan kepada kaumnya ya qaumi wahai kaumku Ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah. Tidak ada bagi kalian ilah Tuhan sesembahan selainnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha thalathan wa ishrina sanatan yad'u ila Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sirah perjalanan hidup Nabi SAW, perjalanan dakwahnya, beliau alaihi salatu wassalam berdakwah 23 tahun. 23 tahun setelah diutus sebagai nabi dan rasul berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya minha Ya, dari 23 tahun tersebut Salasa asyrata sanatan fi Makkah. 13 tahun di Makkah. Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Ya. Umur 40 tahun. Nah. Beliau wafat dengan umur 63 tahun. Setelah diangkat jadi nabi dan rasul, yani umur 40 tahun, berarti tersisa dari umurnya 23 tahun. 23 tahun itu digunakan berdakwah. 13 tahun berdakwah di Makkah sebelum hijrah. Ashru sinin, ashru sinin minha yuqarriru at-tauhid. 10 tahun dari 13 tahun di Makkah dakwah Nabi SAW dalam rangka mentakrir, dalam rangka menetapkan tauhid. Tidak ada selain itu kecuali ajakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam yang pertama yaitu dua kalimat syahadat. Ajakan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat syahadat la ilaha illallah wa syahadat Muhammad Rasulullah. Hanya itu, belum difardukan sholat. Apalagi yang lainnya. Sepuluh tahun dakwah Nabi SAW hanya itu. Tauhid, tauhid, tauhid. Wa yad'u ilaihi dan Nabi SAW berdakwah mengajak kepadanya. Wa yuharibu syirka dan Nabi SAW memerangi syirik pada kaumnya. Wa yuhadziru min dan Nabi SAW mentahdir dari syirik. وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها وفي بيان الأحكام الشرعية dan sisa hidup Nabi SAW setelah itu tetap ya tidak pernah lepas dari dakwah tauhid sampai Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Nah, sampai Nabi alaihi wafat. Bahkan pada akhir hayat Nabi SAW pada sakit yang membawa kepada kematiannya Nabi SAW mengingatkan tentang ya mengingatkan dan mentahdir dari penyembahan terhadap kuburan. Ya. Dan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahud dan Nasara La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi jadikan tempat ibadah. Ya. Dan itu wasilah kepada syirik akbar beribadah kepada kuburan. Oleh karena itu dilarang salat di area perkuburan, dilarang salat ya di area perkuburan dilarang salat menghadap ke kuburan karena itu wasilah faktor yang akan menyeret kepada kesyirikan yang akan menyeret kepada menyembah kuburan itu sendiri. Menyembah menuhankan selain Allah yang kuburan disembah. Itu di akhir hayat Nabi SAW. Jadi kehidupan Nabi SAW dari awal sampai akhir tidak pernah lepas dari dakwah tauhid. Dakwah tauhid, dakwah tauhid. Sepuluh tahun di Makkah hanya tauhid, belum ada yang lain. Setelah itu kemudian Isra Mi'raj. Ya. Yani menurut salah satu qaul dari ulama dan itu disebutkan oleh uh, Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab Tamimi Najir Rahmatullah Alaih dalam kitab Al-Usul Thalathah. Nah, setelah 10 tahun mendakwakan tauhid, kemudian Isra Mi'raj dan disitulah pada peristiwa Mi'raj difardukan sholat lima waktu. Jadi tiga tahun di Makkah sebelum hijrah Nabi SAW sholat lima waktu. Nah, karena ada juga pendapat yang mengatakan Eh, dua tahun sebelum hijrah peristiwa Isra Mi'raj. Memang tidak ada hadis, tidak ada hadis yang sabit dari Nabi SAW yang menetapkan persisnya tahun Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tiga tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan dua tahun sebelum hijrah. Nah, sebagaimana pula tidak ada hadis yang sabit dari Nabi SAW yang yang tetap yang benar dari Nabi SAW untuk jadi pegangan tentang bulan terjadinya ya Isra Mi'raj. Tidak ada penetapan bahwa itu bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya. Nah. Tayyib. Jadi setelah 10 tahun dakwahnya tauhid baru kemudian difardukan salat lima waktu. Nah, kemudian ee, eh, rukun Islam yang lainnya itu setelah hijrah. Setelah di Madinah. Nah, ini menunjukkan ihtimam perhatian yang besar terhadap tauhid. Ini yang pokok, ini yang prinsip paling prinsip pertama. Nah, jadi sisa hidup Nabi SAW dalam rangka menetapkan akidah tauhid, mengokohkan akidah tauhid, ya, pada iman, keimanan kaum muslimin, kaum mukminin, para sahabat, wa fi bayanil syariah dan penjelasan hukum-hukum syariah. طيب كل هذا يدل دلالة واضحة على على اهتمام بأمور al-aqidah. Semua ini menunjukkan dengan sangat jelas perhatian terhadap perkara-perkara akidah. Dalam hal ta'alluman, dalam hal mempelajari akidah, wa ta'liman, setelah mempelajarinya, mengilmuinya, kemudian mengajarkannya. Wa amalan, beramal dengan akidah tauhid, wa da'watan dan mendakwakan. Ini prinsip dakwah salafiyah. وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة Hal itu dikarenakan akidah. Apabila akidah seseorang selamat, bersih dari noda-noda yang mengotorinya. Noda-noda kesyirikan. Yang mengotori, yang merusak, yang membatalkan akidah, membatalkan tauhid, yang membatalkan iman, maka pemilik akidah tersebut, pemilik tauhid tersebut, dia muwahhid, mati di atas tauhid, di atas akidah, di atas iman, maka dipastikan dia penghuni jannah. Pasti masuk jannah. Itu jaminan. Walau kana murtakiban lil kabair, meskipun dia mati dalam keadaan telah melakukan dosa-dosa besar dan dia belum tobat darinya. Mati dalam keadaan dia berstatus sebagai seorang yang fasik, fajir, namun dia muwahhid, mukmin, Muahid menauhidkan Allah, mati di atas akidah tauhid. Dia mati sebagai seorang mukmin meskipun imannya doif, imannya lemah. Karena dia fasik, punya dosa besar. Dan dia belum bertobat darinya saat meninggal. Fa inna ashabal kabairi ilallah. Maka sesungguhnya para pelaku dosa besar Ya, tetapi dia muwahhid tadi, mukmin dengan iman yang lemah, dia ya, muwahhid. Ya, maka nasibnya ilallah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nanti. Bagaimana? Allah taala adzabahum jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah akan mengadapnya. Jika Allah tidak mengampuni dia, tidak mengampuni kabair dosa-dosanya itu, dosa-dosa besarnya, kefasikannya, maka diadab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Thumma adkhalahumul jannata bi tauhidihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap di akhir akan memasukkan mereka dalam surga, dalam jannah karena tauhid yang ada Ya. Wa qabla dzalika bi fadlihi wa karamihi subhanahu. Dan sebelum itu semua, sebelum dikatakan itu karena tauhidnya, yang jelas siapapun yang masuk jannah, masuk surga, maka itu ya sebenarnya adalah fadlu Allah karunia dari Allah. Karam. Ya. Itu adalah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. فهو ذو الفضل العظيم وهو الكريم الرحمن الرحيم Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar terhadap siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Merahmati. Hanya dengan syarat bertauhid. hanya dengan syarat berakidah, beriman, jaga tauhid, jaga akidah, jaga iman, jangan datangkan sesuatu yang membatalkannya. Oleh karena itu, berarti harus benar-benar menguasai tauhid. Ya, harus benar-benar mengerti tauhid. Belajar yang baik tauhid, belajar yang baik akidah rukun-rukun iman yang enam itu, ya, enam rukun iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan itu tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, akidah yang pertama. Rukun iman yang pertama yaitu tauhidullah. Beriman kepada Allah. Nah, itu tauhid. Tauhid itu adalah bagian dari akidah. Nah, barangkali ada yang menanya, apa bedanya tauhid dengan akidah? Apa bedanya tauhid dengan akidah? Tauhid bagian dari akidah. Akidah umum. Ya. Pokok-pokok akidah itu kembalinya kepada enam rukun iman. Nah, rukun iman yang pertama, akidah yang pertama adalah ha, beriman kepada Allah. Berakidah, mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala ada wujudnya. Kemudian berakidah mengimani tiga jenis tauhid, tauhid rububiyah, tauhid al-asma sifat dan puncaknya tauhid uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid permasalahan akidah yang pertama. Nah, syaratnya yang penting berakidah, bertauhid dan berkidah. Oleh karena itu, ini yang pertama kali harus dibenahi. Ini yang paling harus diperhatikan. Ya, dakwah tidak dakwah salafiyah tidak boleh lepas dari masalah ini terus dipelajari, terus dikaji, terus dikokohkan. Nabi SAW sampai kalian dengar tadi sampai akhir hayat. Nah, tetap mendakwakan tauhid. Tauhid. Apabila seseorang mati di atas ini, sudah kita dengar tadi, meskipun dia pelaku dosa besar, dia bersatu fasik, ya, karena dia belum taubat dari kefasikan-kefasikan yang pernah dilakukannya, dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya, maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia tidak diampuni, diadab dulu dalam neraka tapi tetap akan keluar, tidak kekal. Nah, tetap akan masuk dalam jannah akhirnya. Di sana ada syafaat. Ada syafaat. Nah, malaikat memberi syafaat, para nabi dan rasul memberi syafaat, kaum mukminin memberi syafaat. Bahkan setelah itu jika semuanya telah memberi syafaat, Allah Subhanahu wa taala sendiri akan menggenggam. Menggenggam dari neraka. Ya, dan mengeluarkan dari neraka yang punya keimanan untuk dimasukkan dalam jannah. Tayyib. Ini kemungkinan yang pertama nasib mereka. Wa Allah azza wa jalla afa anhum. Dan jika Allah menghendaki Allah maafkan. Ya subhanallah. Do mati dalam keadaan bawa dosa besar, mati dalam keadaan fasik. Tetapi jika Allah menghendaki Allah ampuni. Jika Allah ampuni artinya apa? Langsung masuk surga. Tidak mampir di neraka. فهي wa الله النجاة najat wal ismah maka demi Allah tauhid adalah keselamatan dan yang menjaga dari kekekalan dalam neraka dan jika sempurna menjaga dari neraka secara mutlak. Nah, ولا ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة نعم dan hampir hampir saja ya tidaklah kamu melihat seseorang yang memang mu'taqadnya, i'tiqadnya, akidahnya bersih. Selamat dari kesyirikan, selamat dari pembatal-pembatal akidah, tauhid. Tidaklah kamu mendapati orang yang seperti ini kecuali amalan-amalan kebaikan amal-amal kebaikan dan seluruh ketaatan-ketaatan hal itu lebih ringan bagi dia daripada membawa sale bulu ya bulu yang ringan nah ya yakni bulu ayam atau bulu burung ya, ringan kan nah ringan risah tahid Namun lebih ringan daripada itu. Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan-amalan kebaikan bagi orang yang bertauhid, yang berakidah dengan benar, dengan lurus. Jadi tidak merasa berat dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berat baginya menghadiri salat berjamaah di masjid. Illa min udhrin, kecuali dia punya udur. Tidak berat baginya berpuasa di bulan Ramadan. Dan dan dan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muwaffaq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala buah dari kelurusan akidahnya tauhidnya. ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها من أجل الأمور وأعظم الأعمال oleh karena itu memperhatikan akidah beramal ya berjuang beramal bekerja untuk membenarkan meluruskan akidah merupakan perkara yang paling mulia, merupakan amalan yang paling agung. Subhanallah kemudian kita mendapati ada sebagian ya orang yang kita dengar di awal sebagian jamaah golongan kelompok yang meremehkan yang menyepelekan ya dan upaya menjauhkan umat dari masalah ini Subhanaka Allahumma hada buhtanun azim. Ini kebohongan yang besar terhadap umat. Baik. Walit tauhidi fadailu kathiratun. Kata Syekh, tauhid memiliki banyak fadail, banyak keutamaan. La takhfa ala talibil ilm. Keutamaan-keutamaan itu tidak tersembunyi bagi seorang penuntut ilmu. Diketahui oleh, oleh para penuntut ilmu yang belajar tauhid, belajar akidah tahu keutamaan-keutamaan itu. Wa 'ala da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan-keutamaan itu tidak tersembunyi atas seorang dai yang berdakwah di atas dakwah salafiyah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Famin fadaili kemudian Syekh rahimahullah mengangkat di antara fadail untuk kita dengar bersama untuk kita baca bersama di kitab ini di antara fadail di antara keutamaan tauhid yang pertama annahu yamna'ul khulud fin nar إذا كان القلب إذا كان في القلب منه أدنى مثقال أدنى مثقال حبة حبة خردل bahwasanya tauhid akan menghalangi akan mencegah kekekalan dalam neraka. Tauhid akan mencegah menghalangi kekekalan dalam neraka. Apabila dalam kalbu seseorang, dalam hati seseorang ada tauhid, ada iman, ya, paling tidak seberat biji sawi. Seberat biji sawi ada keimanan. Nah, maka ini menghalangi dari kekekalan dalam neraka. Pada hadis yang kami syaratkan tadi, setelah uh, para malaikat, para nabi, para eh, orang-orang yang beriman memberi syafaat Walam yabqa illa illa arhamur rahimin dan tidak dan tersisa kecuali Allah Subhanahu wa yang maha memiliki rahmat yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala menggenggam ya, dan dalam hal eh, tauhid adalah semua sifat ingat jika disinggung sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala maka jangan membayangkan. Jangan membayangkan. Jadi katakan Allah menggenggam. Jangan, jangan kalian bayangkan bagaimana Allah menggenggam. Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan tangannya. Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala Allah punya tangan. Punya dua tangan, dua-duanya yamin, dua-duanya kanan, yang dua-duanya sempurna. Allah menggenggam dengan tangannya. Jangan kalian membayangkan bagaimana tangan Allah, bagaimana Eh, cara Allah menggenggam itu perkara yang tidak bisa kita jangkau. Nah, yang jelas ada hakikatnya, ada caranya, tetapi nufawwidu dzalika ila Allah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak boleh e, menetapkan bagaimana caranya, bagaimana hakikatnya, kita tidak boleh membayangkan. Ya, itu di luar kemampuan kita. Kita hanya dituntut untuk mengimani hal itu, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat, memiliki perbuatan-perbuatan yang hakiki yang tidak sama dengan hakikat yang ada pada makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as basir, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggenggam dari neraka kaum yang di dalam hatinya, di dalam kalbunya ada keimanan. Nah, ada setidaknya keimanan. Yani termasuk dari kalangan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang paling lemah. Termasuk muwahhid. Ini yani tidak batal imannya, tidak batal tauhidnya ada seberat biji sawi keimanan ya dalam tauhid dalam kalbunya selamat Allah selamatkan dari neraka tidak kekal dalam neraka ya padahal sudah gosong nah tetapi Allah Subhanahu wa taala keluarkan dan disegarkan kembali dilemparkan dulu ke dalam nahrul hayati ke dalam sungai kehidupan ya kemudian segar kembali kemudian masuk dalam jannah jadi menghalangi mencegah dari kekekalan dalam neraka rasarkan ini jelaskan jadi ini yang pertama kali harus kita dakwakan dan harus kita ya benarkan dan luruskan nah pada manusia agar dia bertauhid. Baik. Tidak ada gunanya Sholat-sholat yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, ibadah sekian banyak yang dia lakukan, apabila tauhidnya batal karena dia melakukan kesyirikan. Syirik akbar, syirik besar yang membatalkan tauhidnya sehingga dia mati jika mati dengan itu bukan muwahhid statusnya tapi musyrik. Nah, tidak diterima seluruh ibadah yang ada. Batal semua itu, batal bersama tauhidnya, bersama imannya. Namun jika tauhid ini ada ya akidah, iman lurus benar, tauhid meskipun seberat biji sawi, meskipun mati dalam keadaan membawa sekian banyak dosa-dosa besar, sudah kita dengar Nah, toh andaikan nasibnya diadab dulu dalam neraka, maka tidak akan kekal. selama. akan tetap masuk dalam jannah. Wa minha dan diantaranya lagi annahu idza la fil qalbi yamna'u dukhulan nari bil kulliyah. Bahwasanya tauhid apabila sempurna dalam kalbu, dalam hati akan mencegah dari neraka secara menyeluruh. Yang sempurna tauhidnya tidak akan tersentuh api neraka sama sekali. Nah, orang yang tersen, orang yang yang sempurna tauhidnya akan berbuah, dia akan menjauhi kemaksiatan dan dia akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari tauhidnya yang sempurna. Iman yang sempurna. Wa minha aidan husulul ihtida'i bil al-kamili wal amnil kamili fid dunya wal akhirati in haqqaqahu. Di antara keutamaannya juga adalah dihasilkannya petunjuk yang sempurna dan jaminan ya keamanan keselamatan yang sempurna di dunia dan di akhirat apabila seseorang benar-benar merealisasikan tauhid. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu", orang-orang yang beriman, "wa lam yalbisu imanahum" dan mereka tidak menodai keimanan mereka bidzulm dengan kezaliman, yakni zulm azim, kezaliman yang terbesar yaitu syirik. Tidak merusak iman mereka tauhid mereka dengan syirik besar. Ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan dunia dan akhirat. Wahum muhtadun dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha di antara keutamaan tersebut anna as'adan nasi bi Mustafa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi ikhlas dari dalam kalbunya. Nah, sebagaimana pada hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari Nah, di akhirat, ya, kita butuh syafaat. Nah, maka jika ingin dapat syafaat Nabi alaihi salatu Salam, syaratnya bertauhid. bertauhid. Nah, seperti sudah diterangkan tadi. Ahlul kabair, para pelaku dosa besar min hadil umat dari umat ini ya, jika Allah menghendaki tidak diampuni maka masuk dalam neraka namun bisa mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu karena bertauhid bersyahadat la ilaha illallah ikhlas dari dalam kalbunya. Mengucapkan la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah dan terpenuhi syarat-syaratnya. Sah. Sehingga dia sah sebagai muwahhid. Naam. Dalam hadis yang mutawatir dari Nabi salam secara makna Nabi mengatakan syafaati li al kabairi min ummati syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku para pelaku dosa besar yang masuk dalam neraka maka akan dikeluarkan dari neraka berkat syafaat Nabi alaihi wasallam Wa minha dan diantaranya lagi annal a'mala wal aqwala adh-dhahirata wal batinata متوقفة fi qabuliha wa kamaliha wa fi kathiri thawabi التوحيد ala قوي fakullama qawiyat kamulat hadil umur amalan-amalan ya ucapan-ucapan baik yang lahir maupun yang batin semuanya itu tergantung untuk diterima atau tidaknya yang menentukan diterima atau tidaknya amalan-amalan tersebut amalan lahir dan batin Ya, tergantung kepada tauhid. Dan juga kesempurnaannya. Kesempurna sempurna tidaknya amalan-amalan tersebut tergantung tauhid. Ya, banyak sedikitnya pahala yang didapatkan dari amalan-amalan yang dikerjakan semuanya tergantung kepada tauhid. Setiap kali tauhid kuat, kapan tauhid kuat, maka amalan-amalan itu pun menjadi kuat dan sempurna. Kapan tauhid melemah, maka amalan-amalan itu pun melemah. Kurang sempurna, kurang pahalanya. Ya. Kapan tauhid hilang batal, amalan-amalan itu semua batal. Tidak berguna. Baik, wa minha di antaranya lagi annahu yuharrirul 'abda min riqqil makhluqin wa ta'alluqi bihim wa khawfihim wa rajaihim wal 'amali li ajlihim. Tauhid akan memerdekakan hamba, membebaskan hamba dari penghambaan diri kepada makhluk. Bergantung kepada makhluk, takut kepada makhluk, berharap kepada makhluk, beramal karena makhluk. Apabila seseorang bertauhid, maka segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi hamba Allah, menghamba kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, takutnya kepada Allah cintanya, harapannya, rojaknya hanya kepada Allah, amalannya semuanya ikhlas karena Allah. Yang diharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي inilah kemuliaan yang hakiki inilah kemuliaan yang tinggi ketika seseorang benar-benar menjadi hamba Allah saja dan bukan hamba selain Allah. Nah, sungguh sangat hina, sangat nista orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang tidak beriman, yang tidak muslim, menghambakan diri kepada makhluk. Sederajat sama-sama makhluk, ciptaan Allah menghamba kepadanya, menyembahnya, takut kepadanya, berharap kepadanya, menggantungkan harapannya kepadanya. Nasallallahu salam wal afiyah. إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد dan selain dari itu dari keutamaan-keutamaan yang disyaratkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah pada uh, hasiah beliau terhadap kitab tauhid yaitu uh, eh, al-qaulus sadid jika ingin mempelajari dan membaca lebih lengkap fadhail tauhid bisa salah satu uh, rujukannya referensinya adalah baca al-qaulus sadid ya dia dalam al-qaulus sadid uh, na'am terhadap kitab tauhid karya As-Sa'di rahimahullah. Al-muallif di sini menukil sebagiannya. Nah, dari kitab tersebut. Fal wajibu ala du'ati ila Allah, maka yang wa, eh, merupakan kewajiban atas para dai yang berdakwah mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada Allah ayyatanu bi amri tauhid agar mereka memperhatikan dengan baik ya masalah tauhid. Perkara tauhid. Wa ayah tamu bih memberi perhatian terhadap perkara tauhid. Wa inna mimma yu'limul qalba sesungguhnya di antara perkara yang menyakitkan hati antan butana ibat nabitatun munculnya ya orang-orang yang mengatakan taqul golongan-golongan yang mengatakan lima hadzal ihtimamu bitauhid. Kenapa sampai setingkat ini perhatian terhadap tauhid? Ya. Segalanya tauhid. Majelis tidak lepas dari tauhid. Nah, setiap kesempatan tauhid. Kenapa sampai seperti itu perhatian ter ter terhadap tauhid? Ini sangat sangat menyakitkan hati dan disesalkan munculnya ya ungkapan-ungkapan seperti ini. Nah, ala nahtamu bi umuril muslimin wa bi syu'unim kata mereka ya, kenapa kita tidak memperhatikan nasib kaum muslimin, urusan kaum muslimin Ya, fal muslimun yuqtaluna yaminan wa shimala kaum muslimin dibantai ya di kanan kiri kita. Wa nahnu nad'u ila hadmil qibab sementara kita sibuk mengajak untuk dihancurkannya kubah-kubah di atas kuburan. Ya, yang hadis merupakan bentuk ya pengakuan terhadap kuburan, kuburan yang merupakan wasilah faktor akan menyeret kepada kesyirikan yang terlarang. Nah, wa izalatil masajid allati buniyat 'ala al Kubur dan e, mengajak agar ditiadakannya masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Ya, yang telah disinggung tadi. Larangan Nabi alaihi salatu wassalam salat di area perkuburan. Nah, di antara syarat sahnya salat dari syarat-syarat yang ada, salah satu syarat itu adalah sholat di tempat yang tidak terlarang sholat. Itu salah satu syarat sahnya sholat. Sholat di tempat yang tidak terlarang sholat. Al-ardu kulluha masjid. Kata Nabi SAW. Al-ardu kulluha masjid. Bumi, muka bumi semuanya masjid. Ini yani tempat sholat. Illa. Kecuali. Illa al kubur wal hammam illa al makbarata wal hammam illa illa al makbarata <clears throat> wal hammam kecuali area perkuburan dan kamar mandi ya area perkuburan bukan tempat sholat artinya tidak sah sholat apabila sholat di area perkuburan tidak sah oleh karena itu apabila ada masjid dibangun di area perkuburan berarti sholat di area perkuburan meskipun ada masjid karena itu ada perkuburan. Nah, maka tidak sah sholat di sini. Ya, ada satu kuburan, kemudian masjid dibangun di atas satu kuburan tersebut, sehingga kuburan dalam masjid, karena masjid dibangun di atas kuburan tersebut, sholat tidak sah. Nah. Kenapa? Ilatnya apa? Apa faktor hukumnya? Karena itu adalah faktor yang akan menyeret kepada syirik. Berawal dari sholat di area perkuburan. Berawal sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Sholatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lama-lama, lama-lama, lama-lama. Sholat menyembah kuburan. Nah, pintu ini harus ditutup. Ditutup oleh Nabi SAW, dilarang oleh Nabi SAW. Maka dakwah tauhid mengajak untuk mendirikan masjid. Jadi kata ulama halus sunnah jamaah, masjid yang dibangun di atas kuburan, kuburannya lebih dulu. Kemudian dibangun masjid di atasnya, maka masjidnya harus dihancurkan. Karena tidak bisa. Ya. Masjidnya dibangun di area perkuburan, masjidnya harus ditiadakan. Jangan bangun masjid di atas kuburan, jangan bangun masjid di area perkuburan. Lain halnya jika masjidnya lebih dulu, kemudian kuburan dimasukkan, kuburan yang harus dikeluarkan. Nah, ini melanggar masukkan kuburan ke masjid. Tapi, Kenapa sibuk dengan hal-hal yang seperti itu katanya? Ya, kata ya eh, orang-orang tersebut, golongan tersebut, kaum muslimin dibantai di sana sini kalian sibuknya ya kepada perkara-perkara tadi. Nah, wanah nahmi dzalika minal dan semisal dengan itu dari masalah-masalah. Dibantah oleh Syekh wa qailu hadzal qawli nasiya au tanasa. Orang yang mengucapkan ucapan ini dia lupa atau dia pura-pura lupa. Qaula imamil hunafa'i Ibrahim alaihi salatu wassalam, ucapan imam para muwahhidin Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, doa Nabi Ibrahim berallah. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Fa'idha kana al-khalilu imamul hunafa. Maka apabila al-khalil, yaitu kekasih Allah yang tertinggi, ini setelah Muhammad SAW, imamul hunafa, imam ahli tauhid, para muwahhidin, alladzi ja'alahu Allah ummatan wahdah, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sendiri sebagai umat. Satu-satunya yang beriman ketika itu dan menghadapi kaumnya bahkan ayahnya sendiri. Azar. Yang semuanya menyembah berhala, patung berhala. Maka meskipun sendiri bagaikan ummah. Wa qala anhu Azza wa Jal dan Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jal mengatakan tentang Nabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa dan Nabi Ibrahim yang menunaikan ya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 37 wa amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu memerintahkan kepada nabinya Muhammad Ayat tabi'ahu fi hanifiyatihi agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi Ibrahim dalam hal hanifiyahnya, dalam hal kelurusan agamanya, tauhidnya. Wamtanahu wamtanahana na'am. Wamtahanahu Allah sallallahu na'am. Wamtahanahu Allah azza wa jal bidzabhi ibnihi famtathal. Luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi imtihan ujian ujiannya subhanallah diuji oleh Allah diperintah untuk menyembeli putranya fantafat dan Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah benar-benar akan menyembelih Ismail alas sahih yang benar putra yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail bukan Ishak yang benar adalah Ismail alaihissalam benar-benar sudah dibaringkan dan sudah ya akan disembeli namun e, kemudian ya datang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meneruskan itu dan diganti dengan penyembelian e, kibas. Karena yang menjadi tujuan dari perintah tersebut hanyalah untuk menguji mahabbah kecintaan Ibrahim salam karena beliau adalah Khalid, ya tingkatannya di atas Habib tingkat cinta yang paling tinggi adalah Khalil kekasih tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala yakni setelah Nabi Muhammad SAW maka diuji apakah lebih cinta Allah atau lebih cinta putranya yang sangat dicintainya itu Ismail maka ditunjukkan oleh Ibrahim lebih cinta kepada Allah maka benar-benar akan Ketika sudah terbukti cukup. Ya, bukan tujuan bahwa Ismail benar-benar disembeli. Yang penting yang jadi tujuan terbukti kecintaan Nabi Ibrahim oleh karena itu tidak lanjut. Nah, namun luar biasa ujian ini. Ya, memilih antara Allah atau memilih putranya. Walabba Allah azza wa jal. Dan Nabi Ibrahim memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menyembelih bukunya tadi sudah kita dengar wa kasarul asnama biyadihi syarifa dan Nabi Ibrahim sendiri yang menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya dengan tangannya washtadda nakiruhu ala ahli syirk dan benar-benar keras pengingkarannya terhadap pelaku kesyirikan ayahnya sendiri ya dan kaumnya Ma'ahadihil fadaili wa ghairiha bersama seluruh ketamu-ketamu yang kita dengar dan yang lainnya. Yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. ya khafu bersama dengan itu semua Ibrahim alaihissalam takut ayyaqa fi syirik takut terjerumus dalam syirik. Ya, dan itu bukan main-main, itu benar-benar ketakutan buah dari keimanan, dari tauhid. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari syirik, dari penyembahan kepada patung berhala. Nah, syirik alladhi huwa ibadatul asnam wa huwa a'dhamu syirk dan itu merupakan syirik yang paling besar. Fama baluka bima duna? Jika Nabi Ibrahim seperti itu, ya, maka bagaimana anggapan kalian dengan selainnya yang tingkatannya di bawahnya Nabi Ibrahim. Nah, di atas Nabi Ibrahim hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad SAW afdalul anbiya wal rusul, nabi dan rasul yang paling mulia, yang kedua adalah Ibrahim dan dua-duanya khalilur rahman. kasih itu tinggi Allah SWT. Jadi bagaimana dengan kita? Nah. Walidhalika yaqul Ibrahim At-Taymi rahimahullah oleh karena itu berkata Ibrahim At-Taymi rahimahullah wa may ya'man wa man ya'manu syirka ba'da Ibrahim siapa yang merasa terjamin merasa aman dari syirik setelah Ibrahim? Ada? Ya, ada yang kemudian merasa dirinya aman dari syirik? Tidak ada kekhawatiran terjerumus dari syirik setelah Nabi Ibrahim? Nah, orang yang benar tauhidnya, akidahnya, keimanannya pasti merasa takut dari kesyirikan. Nah, seperti kata Al Hasan Al Basri, salah satu imam tabi'in rahimahullah, makna kalamnya bahwa tidak ada orang yang merasa takut dari kemunafikan, kenifakan kecuali orang yang beriman. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari kenifakan kecuali orang munafik itu sendiri. Adapun orang yang beriman dia takut dirinya kenifakan atas dirinya seperti yang seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala Nah, takut ya dirinya munafik. Dan itu bukan main-main. Sampai bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, yang dibisiki oleh Nabi SAW secara rahasia nama-nama orang munafik, Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah, "Apa nama saya ada?" kata Umar. Naik kepada Hudzaifah, "Nama saya ada tidak disebut oleh Nabi dari kalangan orang-orang munafik?" Luar biasa. Nah, dan itu bukan main-main. Betul-betul takut kemunafikan atas dirinya. Ini hakikat orang yang beriman kata Al Hasan Al Basri, orang yang memang beriman, benar keimanannya itu takut kenifakan. Yang merasa aman, ya itu justru orang munafik. Nah, jadi orang yang benar tauhidnya, akidahnya takut seperti kita dengar contohnya dari Nabi Ibrahim. Nah, takut terjerumus dalam kesyirikan karena kesempurnaan tauhid. Tayyib. Wa yaqulu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa yaqulu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan eh, terkait hadis Abi Sa'id Al-Khudri qal pada hadis tersebut eh, Nabi alaihi wasallam menceritakan bahwa Musa berkata qala Musa Musa berkata ya Rabb wahai Rabbku alimni syai'an ajar ajari aku sesuatu adkuruka wa bih yang aku mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan itu qal kata Allah ya Musa wahai Musa qul katakan la ilaha illallah eh diajari la ilaha illallah kalimat tauhid nah terlepas hadis ini hadis yang memiliki kelemahan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim tetapi di difonis dhaif oleh Al Albani dalam dhaif at tarjih namun secara makna benar nah dan ada hadis yang lain yang semakna dengan ini Ya. Dipetik faedah dari hadis ini. Nah. Dan sudah kita dengar secara makna benar, yakni mengenai keagungan la ilaha illallah. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah fi kitab tauhid Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab tauhid ala hadal hadis mengomentari hadis ini, faedah yang dipetik darinya fi padanya dipetik faedah. Masalah annal anbiya bahwasanya para nabi yahtajuna litambihi ala fadli la ilaha illallah mereka butuh untuk diingatkan keutamaan la ilaha illallah nah penutup pembahasan kita kata Syekh fayajibu alaina an nahtamma bihadzal amr wajib bagi kita semua untuk memperhatikan perkara ini wa an nuwalliyahu ihtimaman kabira dan agar kita memberikan perhatian yang besar terhadap perkara ini dalam dakwah kita. Faida salima hadzal amru apabila perkara ini selamat fama ba'dahu akhaffu ashal. Maka setelahnya, setelah masalah tauhid lebih ringan dan lebih mudah. Nah, setelah kita meluruskan tauhid, akidah, keimanan. Ya, mad'u, setelah itu kita ajak dia untuk memperhatikan syariat, untuk melaksanakan kewajiban sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, mengajak dia untuk meninggalkan maksiat, dosa-dosa, itu mudah. Buah dari tauhid. nah فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال dan memberi jaminan selamatnya amalan-amalan ya setelah tauhid selamat, setelah tauhid bersih, lurus, maka akan menjamin ya selamatnya perkara-perkara setelah itu seperti yang diterangkan tadi. diajak kepada ketaatan, menjauhi maksiat itu ya mudah. Amma idza kana hadzal aslu fasidan adapun jika pokok ini, prinsip ini ya tauhid ini rusak, falam tifa'a wala salaha wala qabul, maka tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada kesolehan. Tidak ada yang diterima. Nah, meskipun pada penampakannya, kok kelihatannya ya tekun beribadah, tekun melakukan amalan-amalan. Namun dia tidak bisa dikatakan sebagai orang soleh. Ya, bukan amal amal soleh. Kenapa? Karena pada saat yang lain amal soleh, ya, yang dianggap amal soleh itu ternyata dihancurkan dan dibatalkan dengan melakukan syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukan amal soleh, bukan amal yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi batal, gugur, ya, tidak ada nilainya. Nah, barakallahu fikum. Yang demikian kita berhasil menyelesaikan kajian prinsip yang keempat eh, dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Nah,